بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى Al-Hadis Salih wal Hamsun Ini ya Hadis yang ke-53 Wa anhu radhiyallahu an Dan dari beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu Qal Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bil mus wa yaghtasilu bis ila sahi amdad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berwudu dengan apa satu but, yaitu dua telapak tangan orang dewasa yang ukurannya agak besar. Dan beliau itu biasa mandi dengan satu sok, yaitu empat but. ila sahi amjad sampai lima but. muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah disyariatkannya untuk apa? Istisor apa itu istihzamil ma' yaitu kita berjimat di dalam mempergunakan air. Jangan apa? Jangan membuang air banyak-banyak dan sebagainya itu. Jangan menyia-nyiakan air. Jangan mubazir, iya. Tapi apakah angka ini wajib? Yaitu wajib harus satu mut. Ini tidak wajib. Makanya tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW yang mengharuskan untuk apa? Kita berwudu dengan ukuran satu mut Kenapa? Ini adalah fi'il Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu ala istighfar, lah ala wujud. Bahwasanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata itu menunjukkan mustahab, tidak menunjukkan wajib. Ada tak dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau itu wudhu dengan lebih dari satu mus? Dalil yang mengisyaratkan ke situ adalah hadis yang telah lewat, yaitu hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu ketika beliau mencontohkan wudhu Rasulullah SAW dengan apa? Yaitu dengan tahu bejana yang terbuat dari terbuat dari kuningan itu. Kuningan atau untuk bahasa lain apa ya? Yang warnanya kuning tapi bukan emas dan bukan tembaga. Kuasa. Apa namanya? Kuasa. Kuasa. Suasa. Kuasa mungkin suasa. Sementara apa? Kemungkinan besar dia ukurannya tidak terlalu kecil sampai satu mut. Rata-rata bejana itu agak apa? Agak besar, agak tinggi. Bejana yang namanya saur. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak harus satu mut. Tetapi dalil-dalil tersebut, dalil hadis Abdullah bin Zaid dan juga hadis Anas, sebagaimana diucapkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala dalam subul Salat, ini menunjukkan apa itu irsyad yaitu bimbingan untuk kita itu berwudu dengan air yang sedikit dan mencukupkan diri dengan air yang sedikit tidak apa itu tidak banyak-banyak dalam memakai air bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala berkata di dalam sahih beliau wa kariha ahlul ilmi al israfa para ulama memakruhkan kita berlebihan di dalam masalah air wudhu wa an yujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka memakruhkan untuk kita melampaui perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai wajib, tetapi ini dibenci. Baik. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana pernah diluati di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan inna min fiqhi rajul at-taqlil bil ma' indal wudu. Termasuk fikih seseorang adalah dia itu mensedikitkan air ketika berwudu. Al hadis rabi' wal khamsun Hadis yang ke 54 eh, ya 54. Oh ya, sebelum itu dari hadis ini tadi pula kita mendapatkan faedah apa? Al-ma'ul musta'mal apa itu? Tahirun mutahhir. Air yang musta'mal yang bisa dipakai untuk berwudu yaitu adalah apa? Tetap suci dan mensucikan. Selama apa tidak berubah karena najis. Buktinya apa? Buktinya adalah kalau air hanya sedikit semacam ini tidak mungkin kita menuangkan dia kemudian kita pakai mencuci wajah, kemudian kita tuangkan lagi mencuci tangan dan seterusnya dengan cara menuang. Ini tidak mungkin. Tapi prakteknya adalah seperti yang dipraktekkan Rasulullah dari hadis Abdullah bin Zaid yaitu apa? Tangannya masuk ke jalan, masuk ke jalan, kemudian mengambil sedikit, kemudian masuk lagi. Ini menunjukkan apa? Air mustakmal itu masih bisa dipakai untuk berwudu. Karena apa? Tangan kita sudah memakai dia pada kali yang pertama. Sementara itu adalah istilah untuk air mustakmal, yaitu sudah kita sentuh untuk bersuci ternyata masih dipakai lagi untuk anggota yang berikutnya dan berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya air mustakmal itu boleh untuk apa? Dipakai untuk berwudu. Demikian pula dalam masalah mandi. Tidak mungkin kita dengan mandi dengan satu sok itu dengan cara apa kita guyurkan semua itu tidak mungkin. Tapi seperti yang disampaikan Rasulullah ambil sedikit sedikit. Dan yang menunjukkan bahwasanya mandi itu tidak wajib satu sok, satu sok empat mut ini sedikit sekali. Dan kalau kita bisa, maka itulah yang terbaik. Tetapi di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya satu sholat adalah hadis Maimunah dan juga hadis Aisyah dan yang lain-lain tentang ketika mereka mandi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdua masing-masing berdua dengan Rasulullah SAW mencacup di dalam apa itu di dalam mirkan dan sebagainya itu menunjukkan apa memang airnya itu terkadang satu sok terkadang dua sok dan yang lebih dan seterusnya dan Aisyah sendiri mengatakan, "Ikhtarakat aydina nabi Dan tangan kami itu saling apa? Saling saling bersentuhan ketika apa? Ketika mencekik dan sebagainya. Sementara apa? Secara umum air yang terkena tangan kita akan masuk lagi ke dalam air tersebut. Dan secara umum tidak mungkin tangan kita itu apa? Tidak terkena air tersebut. Air yang masih ada di dalam di dalam bejana tadi atau di dalam wajah atau di dalam babi dan sebagainya itu. Ini menunjukkan bahwasanya air mustakmal dia itu tetap kohirun mutohir suci dan mensucikan. Baik. Al hadis rabi wal khamsun. Hadis yang ke-54 wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu fayusbihul wudu kemudian dia menyempurnakan wudu kita sudah lewat bahwasanya isbagul wudu ini ada dua macam. al isbagul wajib dengan al-isbah al al-mustahab. Penyempurnaan yang wajib dan penyempurnaan yang mustahab. Penyempurnaan yang wajib adalah al isti'ad. sebagaimana dijelaskan oleh Imam uh, siapa? An-Nawawi rahimahullahu taala. Bagian yang wajib dicuci adalah dicuci semuanya. Bagian yang wajib diusap, diusap semuanya. Kembali kepada masing-masing ketika dirinci. Tetapi Maksudnya adalah itu dilaksanakan secara sempurna. Itu kesempurnaan yang wajib. Adapun kesempurnaan yang mustahab adalah apa? Mencucinya sampai tiga kali dan sebagainya itu. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa yakul, kemudian dia berdoa, berzikir, Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya tiada sekutu baginya wa asyhadu anna dan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah Tidaklah dia berbuat ini kecuali setelah berdoa ini tadi akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang delapan. Yadkhulu min ayyiha Dia akan masuk ke dalamnya dari pintu manapun yang dia inginkan. Akhrajahu Muslim. Tentunya yang diinginkan bukan hanya zikir lisan sementara hatinya itu lalai. Kenapa? Karena lafaz asyhadu asyhadu asyhadah dia itu adalah al ilmu wal iktiraf. Yaitu dia itu dibangun di atas ilmu dan juga dibangun di atas apa? Di atas pengakuan. Ini adalah amalan hati. Di antaranya adalah amalan hati. Makanya zikir ini yang paling besar pahalanya kalau ketika seseorang itu lidahnya mengucapkan itu, demikian pula hatinya juga turut menetapkan makna tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Bahwasanya apa zikir itu ada dua macam, zikir hati dan zikir apa? Zikir lisan. Yang terbesar adalah zikir hati, yang mana seseorang itu mengucapkan sesuatu zikir dan hatinya juga ikut hadir. Tetapi kalaupun dia tidak sanggup itu, yang namanya manusia lalai, sering lalai. Tapi dia sekedar mengucapkan zikir lidah, ini pun sudah pahalanya juga besar. Pahala zikir itu besar. Kemudian disebutkan di sini Kutihat lahu abwabul jannah. Dibukakan untuk dia. Yaitu apa? Nanti akan dibukakan untuk dia. Tetapi kenapa dengan fi'ilnya adalah fi'il ma'li, ini adalah litahqiq menunjukkan pastinya itu. Barang siapa betul-betul mengucapkan itu sebagaimana yang disyariatkan, maka pasti akan dibukakan untuk dia delapan pintu surga itu. Baik. Buat Tirmidzi, ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi wajah Tirmidzi memberikan tambahan Allahumma ja'alni minat wa waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya itu termasuk orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah saya itu termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Tetapi tambahan ini sanatnya muttarif, sanatnya guncang. Dikatakan muttarif kalau kalau para hufat itu tidak kalau para hufat melihat bahwasannya apa? Tidak bisa dirojihkan karena terlalu banyak perselisihan di dalam sanatnya itu. Selama dia masih bisa dirojihkan, maka istilahnya tidak muttarif. Mungkin sananya jadi baik atau mungkin sananya jadi lemah. Tapi manakala hufat sendiri mengatakan sanatnya muttarif, maka dia itu menunjukkan apa? Lemah. Hadisnya ini lemah tambahannya. Maka kita cukupkan apa yang di dalam sahih Muslim tersebut. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya disunahkan untuk kita berzikir dengan zikir ini ketika selesai berwudu. Apakah hukumnya wajib? Wajib atau tidak? Ya, ini tidak wajib. Makanya barang siapa dia tidak mengucapkan ini, dia tidak dosa dan wudunya juga tetap sah. Hanya saja dia kehilangan apa? Kesempatan pahala yang besar karena Allah Ta'ala sudah berfirman, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu adalah ibadah yang terbesar. Bahkan dia, bagaimana datang di dalam dari hadis Ubay bin Ka'ab, dia itu lebih besar daripada jihad fisabilillah, lebih besar daripada menginfakkan emas dan perak dan seterusnya. Maka diupayakan, kalau kita tahu zikir ini sahih, kita kerjakan. Baik. Para rahimahullah ta'ala babul maksi alal hufain. Mengusap dua huf Lafaz ala ini menunjukkan apa? Yang diusap itu bagian atasnya. Al-hadisul khamis wal khamsun. Kenapa kita katakan demikian? Karena nanti jalan-jalan sekian banyak masih mengatakan demikian. Masaha ala. Padahal sebenarnya masaha itu bisa langsung masuk kepada mas'ul bini. Tapi manakala dikasih ala menunjukkan memang dia itu istilah yang diusap adalah bagian atasnya. Anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang dijuluki sebagai apa? Juhatil Arab. Termasuk tiga orang Arab yang paling pandai. Kalau kuntu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lewat e, isyarat bahwasanya ini adalah ketika perang apa perang yang terakhir oleh Rasulullah yaitu perang apa? Perang Tabuk tahun 10 Hijriah. doa, Kemudian beliau berwudu. Ini setelah beliau menghilang untuk apa? Untuk buang air kecil, e, untuk buang hajat. Fa'ahuwa itu. Kemudian aku turun. Yaitu aku membungkukkan badanku. Li'amzi al-hufaih. Untuk aku lepaskan kedua uh, eh, huf beliau. Sepatu yang menutup mata kaki itu. Fa'ahuwa ja'huma. Biarkan dia. Fa'ini ini ada tahiratain. Karena aku memasukkan kedua kaki itu, itu uh, kedua kakiku tersebut dalam keadaan suci. Famasaha alaihima Kemudian Rasulullah SAW mengusap dua huf tadi. Mustafatun alaih. Walil arba'ah anhu ilan nasai. Juga empat ashabu sunan selain nasai. Mereka meriwayatkan hadis ini dari Al-Mughirah. Apa itu? Anak Nabi SAW Alaihi Wasallam masaha a'lal huf wa asfalahu. Ada tambahan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap bagian atas hub, eh, bagian atas hub dan bagian bawahnya. Tetapi dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam bahwasanya hadis ini baik. Bahkan Imam Tirmizi sendiri setelah menyebutkan hadis ini beliau mengatakan ada hadisun maklul maklul maksudnya adalah punya apa? Punya maradun khafi. Zahirnya caranya sepertinya bagus, tetapi para hufaz melihat dia itu punya penyakit tersembunyi. Menunjukkan bahwasanya hadis ini lemah. Makanya eh, Abu Zur'ah Al-Razi juga Imam eh, Al-Bukhari sendiri Bahkan dua-duanya mengatakan laisa sahih. Riwayat ini tidak sahih dan seterusnya. Penjelasan yang panjang. Kesimpulannya adalah hadis ini on mursal. mengkotik putus, mursal lagi, yaitu putus di bagian atas juga. Di atas tabi'in. Baik. Bahkan Ibnu Hajar sendiri mengatakan apa? Wa bi isnadihi di dalam sanadnya ada kelemahan. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah yang pertama disyariatkannya al-mashu ala hufain, mengusap dua huf. Sepatu yang menutup mata kaki, terserah dia terbuat dari kulit atau terbuat dari kain dan sebagainya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah apa itu? Wa amarona an saha ala ala apa itu? Ala tasafin wa asaib memerintahkan kami untuk mengusap tasafin yaitu kain yang biasa kami gunakan untuk menghangatkan kaki Berarti ini tidak harus berupa apa kulit, terserah dia dari apa. Yang penting dia menutupi mata kaki. Wal asoib, itu apa? Imamah. Dan semua ulama bersepakat bahwasanya mengusap khuf itu adalah masru, disyariatkan, disunnahkan. Dan telah dinukil kesepakatan itu oleh Imam ibnul Munzir dan juga Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang menyelidiki anak menyelidiki ini adalah siapa? Syiah. Tetapi apa? Tapi khilaf mereka tidak teranggap. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah taala mengatakan tidak ada pada jiwaku itu keraguan tentang disyariatkannya mengusap kuf. karena telah datang hadis tentang masalah ini dari telah datang 40 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis saja cukup untuk menunjukkan dia itu disyariatkan. Bagaimana dengan 40 hadis? Bahkan Ibnu Mandah rahimahullah taala mengatakan 80 datang dari 80 sahabat hadis tersebut. Tentunya ini kalau apa? Ditambah dengan riwayat yang baik juga tentunya. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya mengusap khuf itu adalah disunahkan dan disyariatkan, bahkan apa? Bahkan sebagian ulama ketika menulis kitab-kitab sunnah menulis kitab-kitab akidah, mereka memasukkan ini di dalam apa prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah siapa Imam Sufyan Astawi di dalam syarh sunnah beliau. Khusus masalah ada al-maksu al-hub, al-hufain. Kenapa? Untuk membantah penduduk negeri beliau, yaitu penduduk Kufah. Yang rata-rata adalah apa? Orang-orang Syiah yang mengingkari mengusat hukum. Sayyid. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya mengusat hub di dalam wudhu itu adalah mustahab, Mana yang lebih utama? Kita mengusap kum apakah kita mencuci kaki? Maka terjadi perselisihan di kalangan ulama. Dan pendapat mereka bagus, semuanya bagus. Cuma yang paling kuat adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam Zadul Ma'ad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak membebani kita untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi kondisi kita. Kalau kondisi kita waktu itu adalah sedang tidak memakai khuf, sudah kita cuci kaki. Seperti yang Allah Ta'ala perintahkan. Seperti yang Rasulullah sering ajarkan. Tetapi kalau kebetulan saat itu kaki kita sedang ditutup oleh khuf, maka apa? Allah tidak membebani kita untuk melepaskan khuf tadi. Maka langsung aja kita usap. Jadi itu adalah yang terbaik. Kita melakukan sebagaimana kondisi kita waktu itu. Kalau kondisinya sedang memakai khuf, kita usap saja. Ya kalau kondisinya kita kebetulan kaki kita sedang tidak memakai hukum, maka kita cuci. Itu adalah pendapat yang benar. Dan itu adalah yang dirasikan oleh sebagian a'imah. Juga dirasikan oleh uh, eh, Allah al-wadi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang, apa syarat seseorang itu boleh mengusap hukum? Syaratnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Mughirah tadi, yaitu apa? Kita kaki kita itu memang sudah suci. Jadi sebelum safar misalkan kita wudhu dengan wudhu yang sempurna sampai mencuci kaki kemudian kita memakai khuf kemudian di tengah perjalanan misalkan kita batal kemudian kita hendak berwudhu maka apa cukup kita setelah ketika berwudhu itu untuk masalah kakinya kita usap kenapa kaki kita sudah suci itu syaratnya ataupun kalau dia belum suci maka apa wajib untuk nanti dilepas ketika mau mencuci kakinya itu Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan musibah? Seperti apa? Mustahadah. Wanita yang terkena istihadah. Darah yang masih terus mengalir. Demikian pula orang yang terkena salah silur baul. Atau salah silur rih. Yaitu memang dia itu sering apa? Sering kencing karena penyakit. Atau sering apa? Buang angin karena penyakit. Maka orang-orang yang semacam ini Menurut pendapat yang dirajinkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga bahkan sebelumnya yaitu pendapat Imam Ahmad Hanabilah dari Zufar yaitu dari kalau Zufar itu dari kalangan Malikiyah maka boleh mereka itu tetap apa tidak perlu melepaskan sepatunya e, melepaskan hukumnya tetap dia dianggap dalam keadaan suci misalkan dia wudhu kemudian dia batal batal karena apa terkena penyakit ini maka tidak perlu dia itu penat-penat menghitung, wah ini sudah sehari semalam kalau kita di negeri kita sendiri, di kampung kita. Oh ini sudah tiga hari tiga malam kalau kita musafir. Tidak masalah. Selama dia itu memang terkena penyakit ini, maka dia mendapatkan keringanan. Tidak masalah. Atau seperti apa? Untuk yang lebih mudahnya, kita berwudu, tapi dalam keadaan kita terkena penyakit ini. Sebenarnya kita sudah batal dari sisi apa? Keluarnya angin atau keluarnya kencing yang terus menerus itu atau wanita yang mustahadah masih keluar darah sekarang apa jelas sebenarnya kondisi kita ini adalah batal sehingga sebelum sempat kita memakai sepatu kita sudah batal sebenarnya tapi karena kita ini dalam kondisi sebagai orang yang terkena sakit maka tidak masalah walaupun kita dalam keadaan tadi ada darah yang keluar atau kencing yang keluar atau angin yang terus keluar itu tadi boleh dia tetap memakai sepatu karena ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak apa? Yang dia tidak sakit. Dia sudah wudhu, ketika dia mau memakai sepatu tiba-tiba kentut. Ya dia wudhu lagi. Tidak boleh dia tetap memakai sepatunya itu untuk mengambil keringanan tadi. Sekarang, kalau seseorang itu sudah berwudhu, berwudhu sudah sampai apa mengusap kepala, Kemudian dia mencuci kaki yang kanan. Kemudian dia memakai sepatunya tadi, memakai hook. Kemudian baru dia mencuci kaki yang kiri. Lalu dia memakai hook yang kiri. Apakah ini sah untuk nanti dia memakai, untuk dia memusah? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan harus dua-duanya itu sudah suci duluan kakinya itu sebelum dia memakai salah satu dari hook itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Fa ini ada khalatuhuma." Aku memasukkan duanya kedua-duanya itu tahiratain. Sudah dalam keadaan suci. Maka ini isyarat kata pendapat yang pertama bahwasanya sebelum kita memakai hub satu pun kaki kita harus betul-betul dua-duanya itu suci. Adapun yang lain dan ini yang dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan pendapat-pendapat para salaf maka yang beliau wajibkan adalah tidak masalah ini. Apakah dia mencuci dua kaki semuanya baru memasukkan ke dalam khuf kanan dan kiri, Apakah dia mencuci kaki kanan, kemudian memakai khuf kanan, kemudian mencuci kaki kiri, kemudian memasukkan dan eh, memakai khuf yang kiri. Ini dua-duanya tidak masalah. Karena yang penting kenyataannya adalah apa? Kakinya di dalam khuf itu dalam keadaan sudah suci. Ini tidak masalah. Sekarang bagaimana kalau kesuciannya itu tadi diambil dari tayamum? Bukan masalah wudhu. Sekarang tayamum. Misalkan apa? Misalkan seseorang itu dia pergi ke suatu tempat atau nggak harus pergi. Almuhim dia kehilangan air. Karena sekarang seseorang itu boleh tayamum kalau ter terpenuhi salah satu dari dua syarat. Syarat pertama adalah indah pekerjaan ilmu ketika tidak ada air airnya hilang misalkan sumur juga susah dicari misalkan maka boleh dia tayamum apa yang kedua ada air tapi apa indah adami kudrati ala istihdamil ma dia tidak sanggup untuk memakai air mungkin karena apa terlampau dingin yang amat sangat atau dia sendiri memang sedang sakit tidak boleh memakai air misalkan maka ini juga boleh dia tayamum sekarang untuk orang yang pertama dia kehilangan air tadi dia sehat, tetapi karena tidak air, tidak ada air maka dia tayamum. Setelah dia tayamum itu mengusap wajahnya dan mengusap tangannya, kemudian dia memakai khuf. Kemudian dia pergi atau enggak harus pergi al muhib ya dia memakai khuf. Kemudian masuk waktu sholat yang kedua misalkan. Dan dalam keadaan dia sudah batal. Boleh tidak dia itu mengusap khufnya? Maka yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Ibnu kuzamah rahimahullahu taala yaitu apa? Dia tidak boleh untuk memakai uh, untuk mengusap kuf. Kenapa? Karena sebenarnya tayamum ini hanya sekedar apa pengganti wudhu. Karena begitu air itu ada langsung wudhu, langsung tayamumnya itu batal. Bagaimana dengan dari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan apa itu? Asyidu saidu tayyib wudu'ul mu'min walau lam yajid eh, asra sini walam yajidil ma sinin. sini bahwasanya air eh, tanah yang bersih, tanah yang baik itu adalah wudhunya seorang mukmin walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza ma' falyattaqillaha wa yumissa basharahu bil Tetapi kalau dia mendapatkan air hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan segera dia mengusap mengusapkan air itu kepadanya maksudnya apa wudhu dengan air. Makanya para ulama mengatakan Bahwasanya begitu air itu ada, wudhunya itu eh, apa? Tayamumnya itu langsung batal. Maka berarti apa? Berarti orang ini kalau dia itu memakai hukumnya itu kesuciannya tadi dibangun di atas tayamum, maka kalau dia nanti hendak mengusap sudah ada air kemudian dia ingin mengusap maka ini tidak sah. Itu kalau apa? Kalau dia kehilangan air case Tetapi kalau case adalah dia sakit sehingga tidak sanggup memakai air, maka dia sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga penetapan penetapan dari bahkan Imam Syafi'i dan Ibnu Suraid bahwasanya apa? Dia boleh untuk apa? Untuk mengusap karena dia kondisinya adalah orang yang sakit tidak masalah itu tidak wajib melepaskan hukumnya masih banyak pembahasan masalah mengusap hukum kita lanjutkan besok insya Allah Wallahu ta'ala Nah, nanti akan kita bahas. Intinya adalah apa? Ya dengan dengan tangan, dengan tangan. Boleh juga nanti kita akan dibahas itu masalah apa? Boleh kita memakai kain. Itu nggak apa-apa karena intinya adalah air itu sampai terusapkan. Boleh pakai kain atau boleh bahkan dibahas oleh para ulama boleh juga pakai kayu. Memang kadang orang tuh aneh-aneh. Tapi ini dibahas oleh para ulama pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, harus ada apa? Harus ada al-balal, sesuatu yang basah untuk disampaikan ke permukaan apa itu namanya? punggung kaki kita itu, bagian atas kaki kita. Allah